Kita masuk kepada pasal yang keempat <clears throat> yaitu pembahasan tentang al-istithna fil iman. Apakah boleh mengucapkan kata-kata insya Allah di dalam iman? Artinya dengan mengatakan saya mukmin insya Allah. Ikhwatul Islam, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa ammal istithna'u fil iman yaqulu ar-rajul ana mu'minun insya Allah." فالناس فيه على ثلاثة أقوال منهم من يوجبه ومنهم ومنهم من يحرمه ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين وهذا أصح الأقوال Adapun kata beliau mengenai al-istithna fil iman. Apa itu? Yaitu mengucapkan insyaallah. Yaitu dengan seseorang mengatakan saya mukmin insyaallah maka orang-orang yang berbeda pendapat menjadi tiga pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang mewajibkannya. di antara mereka ada yang mengharamkannya dan di antara mereka ada yang memperbolehkannya ya <clears throat> dari dilihat dari dua sisinya dan inilah kata beliau pendapat yang paling benar dan ini adalah pendapat ya salafus saleh pendapat yang ketiga ini di antara ulama yang berpendapat hal ini sebagaimana dikatakan oleh الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على سبيل الشك نعوذ بالله من الشك في الإيمان ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان لا يدرى أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا Ya kata beliau, di antara sifat ahlul haq dari yang kami telah sebutkan dari ahli ilmu, itu bolehnya mengucapkan insya Allah dalam iman. Bukan dalam rangka karena kita ragu, ya, kita, ya justru kita berlindung kepada Allah dari yang ya sifat ragu itu. Akan tetapi karena ya khawfut tazkiyah. Ya kita khawatir kalau kita merekomendasikan diri seakan-akan kita sudah mengamalkan seluruh ya bagian-bagian iman. Ya, seakan-akan kita merekomendasikan diri bahwa kita sudah sempurna imannya. Sunnah semua telah kita lakukan dari ya apa yang telah Allah perintahkan dari iman itu. Artinya, ya, Ketika kita mengatakan ana mu'minun Allah saya beriman insya Allah, Bukan dari sisi akidah, maksudnya dari sisi saya ini ragu kepada Allah tidak. Tapi ya dari sisi amal, artinya saya ya tidak tahu saya sudah mengamalkan seluruh ya iman atau tidak. Apakah saya ini termasuk orang yang ter, apa, berhak mendapatkan hakikat iman atau tidak? وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشبه هذا والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدرى أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل في المؤمنين به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا kata beliau ya para ulama dari ahli hak apabila ditanya apakah engkau beriman maka dia menjawab aku beriman kepada Allah aku beriman kepada malaikat kepada kitab-kitabnya kepada rasulnya kepada hari akhirat kepada surga kepada neraka dan semua yang gaib aku beriman ya akan tetapi dia mengatakan insya Allah karena saya tidak tahu Apakah saya ini termasuk orang-orang yang memang betul-betul yang telah Allah sebutkan sebagai kaum mukminin yang hakiki atau tidak? Sehingga pada waktu itu ya akhi kata-kata insya Allah ini ya <clears throat> bukan bu dalam rangka ragu akan tetapi dalam rangka tidak merekomendasi bahwa saya ini sudah jadi orang yang beriman sejati yang hakiki yang sudah mengamalkan ya seluruh bagian-bagian iman itu. Kemudian beliau meneruskan yaitu Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syari'ah. Hada tariqus sahabah radhiyallahu anhum wat tabi'in lahum bi ihsanin indahum. Inilah ya jalannya para sahabat, para tabi'in. Annal istithna'a fil a'mal la yakunu fil qawli wat tasdiqi bil qalbi wa innamal istithna'u fil a'mal al mujibah li haqiqatil iman. ya bahwa mengatakan insya Allah dalam amal <clears throat> bukan dalam perkataan dan pembenaran dengan hati maksudnya ya bukannya kita ragu sebagaimana telah kita bahas tadi akan tetapi kita mengatakan mengatakan insya Allah dalam amal maksudnya yang mengharuskan kita mendapatkan hakikat keimanan dalam artian ya kita ini sudah betul-betul sempurna ya hakiki imannya Nah ini al Islam. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Ajuri ini adalah madhab salaful ummah. Itulah madhab para sahabat, madhab para tabi'in. Demikian pula ya para imam-imam setelahnya. <clears throat> Dan ini pula yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Di mana beliau menetapkan memperbolehkan seseorang mengucapkan insya Allah di dalam rangka meniadakan dari dirinya apa tidak merekomendasikan bahwa dirinya sudah ya sudah sangat sempurna imannya. Ikhwatal Islam. Ya. <coughs> Sebagaimana dikatakan oleh Abu Baqa Al-Fatuh Al-Futuhi Al-Faqih Al-Usuli Al-Hambali Ya, ketika beliau menyebutkan tentang masalah istithna fil iman, mengatakan insyaallah dalam iman, beliau berkata, ويجوز الاستثناء فيه أي في الإيمان بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله نص على ذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي وحكي عن ابن مسعود رضي الله عنهم dan diperbolehkan mengucapkan insyaallah ya di dalam iman dengan mengatakan saya mukmin insya Allah dan inilah yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah dan dihikayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikhwatul, ikhwatul Islam di antara dalil yang menunjukkan kepada pembolehan mengucapkan ini yaitu insyaallah Allah yaitu yang pertama ayat ini surat Al-Fatah ayat 27 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminin dan sungguh ya, kalian akan benar-benar memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Adapun dari sunnah, ya dalil yang menunjukkan akan bolehnya hal ini adalah perkataan atau doa Rasulullah ketika berziarah kubur. Assalamualaikum dara qawmi mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Ya, wa inna insya'allah bikum lahiqun. Inilah ikhwatul Islam madhabus salaf. <coughs> ya. Dan ini yang diyakini oleh Imam Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana Al-Khallal meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ditanya oleh seseorang, ya, Qila li amu'minun ant? Qultu na'am, hal alayya fi dhalika syai? halin nas illa mu'minun wa kafir فغضب أحمد وقال هذا كلام الإرجاء وقال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله من هؤلاء ثم قال أحمد أليس الإيمان قولا وعملا قال الرجل بلى قال فجئنا بالقول قال نعم قال فجئنا بالعمل قال لا قال فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله واستثني ya ada orang berkata dikatakan kepada saya apakah engkau beriman aku berkata ya ya ya Apakah saya berdosa kalau melakukan seperti itu? Apakah manusia itu tidak lepas dari dua mukmin atau kafir? <coughs> Artinya seakan-akan dia mencela orang yang mengatakan bahwa ya untuk mengatakan insya Allah dalam beriman. Ketika dia mengatakan eh, apa namanya, apakah kamu beriman? Dia jawab ya. Artinya harus iya, nggak boleh insya Allah. Sebab kenapa katanya manusia itu tidak tidak lepas dari dua. Kalau nggak mumin ya kafir. Kalau dia katakan mum, insya Allah, ya berarti dia ragu kata dia gitu. <clears throat> Maka apa yang terjadi? Faghadiba Ahmad. Imam Ahmad pun marah. Dan berkata, Hada kalamul irja. Ini pendapat orang murjiah. Dan orang murjiah mengharamkan, mengatakan insya Allah. Ya. Kemudian Imam Ahmad membawakan firman Allah Subhanahu wa taala wa akharuna murjauna li amrillah. Siapa mereka itu? Kemudian Imam Ahmad berkata, bukankah iman itu perkataan dan amalan? Orang itu menjawab, iya. Imam Ahmad berkata, dan kita sudah mengucapkan apa sudah eh, apa namanya melaksanakan perkataan? Iya. Ya, maksudnya melaksanakan perkataan itu dengan syahadat Muhammad asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Imam Ahmad berkata lagi, dan kita sudah melaksanakan seluruh amal? Dia menjawab, belum. Tidak. Imam Ahmad berkata, bagaimana kamu mencela orang yang mengatakan insya Allah? Maksudnya Imam Ahmad bahwa ketika kita mengucapkan insya Allah, bukannya kita ragu, bukannya kita ia <clears throat> ragu dengan keimanan kita kepada Allah tidak. Tapi ketika kita katakan insya Allah di sini artinya saya nggak tahu saya ini sudah mengamalkan seluruh ya, ajaran Islam atau belum. Ya. Nah ini ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Dan ini sekali lagi adalah merupakan akidah Al-Imam Syafi'i, akidah Al-Imam Ahmad dan akidah para sahabat dan tabi'in sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai apakah Islam dan iman berbeda. Ataukah ia satu? Ini menjadi tiga pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa iman dan iman itu satu, Islam dan iman itu satu. Dan ini adalah ya pendapat Al-Imam Bukhari sebagaimana sebagaimana beliau sebutkan dalam sahihnya. <coughs> di mana beliau berkata bab sualu Jibril an Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman wal Islam wal ihsan wa ilmi sa'ah wa bayunan wa bayanun Nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu. Thumma qala ja'a Jibril alaihi salam yu'allimukum dinakum faja'ala dhalika kullahu dina. Di Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, Islam, ihsan dan ilmu tentang ya hari kiamat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan semua itu. Kemudian malaikat Jibril, kemudian Nabi Wasallam bersabda bahwa ya malaikat Jibril datang untuk mengajarkan agamamu. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan semua itu sebagai agama, artinya satu. Ya, <clears throat> ini madhab Imam Bukhari. Sementara madhab yang kedua bahwa ya Islam dan iman itu berbeda. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Dan ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas sebagai dikatakan Ibnu Mandah. Demikian pula Ibnu Muhammad bin Sirin. Ya. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menjama antara dua pendapat ini dan pendapat ini insya Allah yang sahih. Pendapat ini adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah, Al Imam Al Khattabi, demikian pula Al Hafidh Ibn Rajab. Ya. <coughs> Yaitu bahwa Islam dan iman dua kata yang apabila bertemu dalam satu kalimat maka maknanya berbeda. Tapi apabila ya disebut secara sendirian Islam saja atau iman saja, maka mencakup padanya makna ya yang lainnya, artinya satu. Dan pendapat ini menjamak dua pendapat sebelumnya bahkan itu Allah alam yang ditunjukkan oleh dalil-dalil Ya kenapa? Karena pertama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Islam, beliau menafsirkan tentang rukun Islam. Ketika ditanya tentang iman, beliau menafsirkan rukun iman. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Islam dengan rukun Islam, iman dengan rukun iman. Namun di dalam riwayat yang lain, <clears throat> ketika Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal iman?" Kaukah kalian apa itu iman? Ya. Kemudian Rasulullah menafsirkannya dengan rukun Islam. At-tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sehingga itu menunjukkan ya, sebagaimana dikatakan Al-Hafidh Ibnu Rajab bahwa ya Islam dan iman sama dengan fakir dan miskin. Ya, kalau fakir miskin disatukan fakir miskin, maka fakir itu berbeda dengan miskin. Jadi fakir ini biasanya lebih sulit dia keadaannya daripada orang miskin. Tapi kalau disebutkan fakir saja, masuk padanya makna miskin. Atau disebutkan miskin saja, ia ya masuk padanya makna fakir. Demikian pula Islam dan iman. Ya. Al-Hafidh Ibn Rajab berkata, Inna minal asma' ma yakunu syamilan li musammayatin muta'addidah inda ifradihi wa itlaqihi. Jadi antara nama-nama ada yang mencakup kepada beberapa makna <clears throat> ketika disendirikan atau dimutlakan. Fa'idha qurina dhalikal ismu bi ghairi sara dalan ala ba'di tilkal musammayat. Namun kalau disandingkan ya dengan nama yang lainnya, maka dia menunjukkan menunjukkan kepada sebagian daripada ya musammayat tadi nama-nama tersebut atau makna-makna tersebut wahada kasmil fakir wal miskin ini sama dengan ya nama fakir dan miskin kalau kita katakan fakir miskin fakir beda miskin beda artinya walaupun di sana ada sedikit persamaan namun di sana ada sedikit perbedaan sehingga masing-masing ya fakir dan miskin itu menafsirkan bagian-bagiannya saja. <clears throat> Tapi kalau kita katakan fakir saja, ya, maka makna masuk padanya mak makna miskin. Dan kalau disebutkan miskin saja, masuk padanya adalah kata fakir. Fahakada ismul Islam wal iman, demikian pula yang nama Islam dan iman. Ya. Ikhwatul Islam akan tetapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah kalau kita melihat ya, dari perkataan-perkataan beliau, ya beliau termasuk ulama yang berpegang atau memegang pendapat yang pertama bahwa Islam dan iman itu satu. Ya bahwa Islam dan iman itu satu. Walaupun demikian ya akhi, <clears throat> walaupun mereka berbeda pendapat tentang masalah ini, Apakah Islam dan iman itu satu atau berbeda? Mereka semua tetap bersepakat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari millatul Islam. Makanya pembahasan berikutnya adalah yaitu tentang ya hukum orang yang melakukan dosa besar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ahlu sunnati wal jamaah bersepakat ya bahwa seorang mukmin tidak boleh dikeluarkan dari iman karena dia melakukan dosa-dosa besar selama dia tidak meyakini halalnya dosa besar tersebut. Ya. Sebab kalau dia sudah meyakini halal padahal itu haram, berarti sama saja dia mengharam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini sama saja dia menentang dia ini sama saja dia juhud ya juhud itu artinya apa namanya <clears throat> ya dia dia menentang mengingkari akan keharaman apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka orang seperti ini jelas kafir murtad dari agama Islam inilah ya akhi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan orang-orang khawarij Orang-orang Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir murtad dari agama Islam. Ya, mereka kekal dalam api neraka. Sementara orang Mu'tazilah mengatakan <clears throat> bahwa orang yang melakukan dosa besar itu di antara dua tempat. Bukan orang mukmin, bukan orang kafir katanya. Namun mereka tetap kekal dalam api neraka. Kebalikannya adalah mur murjiah. Orang murjiah berpendapat bahwa selama dia ada tasdik di hatinya, pembenaran dengan hatinya, maka imannya sempurna walaupun dia melakukan dosa besar. Bahkan kata mereka walaupun dia mencaci maki Allah dan Rasulullah, tetap dia imannya sempurna selama adanya tasdik dan itu adalah pendapat ulatul murjiah, ya pendapat murjiah yang ekstrim ini berbeda ya akhi dengan ahlu sunnati wal jamaah. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya ahlu sunnati wal jamaah ketika berpendapat bahwasannya ya <clears throat> dosa besar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam mereka menjamak ya antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa mereka dalam api neraka dan membawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa mereka tidak keluar dari Islam. Di antara dalil yang menunjukkan kepada hal itu ya akhi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat uh, An-Nisa ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dipersekutukan dan Allah mengampuni yang lebih rendah dari syirik ya untuk siapa yang Allah kehendaki. Ya, hadis ini ayat ini menunjukkan bahwa setiap dosa yang berada yang di bawah kesyirikan maka itu adalah tahtal masyiah di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau, Allah akan maafkan dia. Dan itu menunjukkan ya akal Islam bahwasannya dia tidak dikatakan kafir. Di antara dalil yang menunjukkan kepada hal ini juga yaitu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina فَأَصْلِحُ fa aslihu bainahuma. Imam Bukhari membawakan ayat ini. Ya Allah berfirman apabila dua kelompok dari kaum mukminin itu berperang padahal peperangan antara kaum mukminin itu haram tapi Allah di sini tetap menamai mereka kaum mukminin ya padahal mereka melakukan dosa besar yaitu berperang sesama mereka Allah berfirman wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma ya apabila kedua kelompok ada dua kelompok dari kaum mukminin itu berperang ya berkelahi, bertengkar, maka islah, ya damaikanlah di antara mereka. Di sini Allah menamai mereka tetap sebagai orang yang beriman, namun imannya kurang, bukan iman yang sempurna. Ini dalil yang sangat yang jelas sekali bahwa orang yang melakukan dosa besar ia tidak dikeluarkan dari millatul Islam. Ya. <clears throat> Demikian pula di antara hadis yang menunjukkan kepada hal ini ya akhi, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya dari hadis Abu Dhar, ia berkata ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun alaihi saubun abyad. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sedang dalam keadaan tidur memakai pakaian putih. Summa ataituhu fa idza naimun. Kemudian ya, aku datangi lagi lain ya, kedua kalinya ternyata beliau masih tidur. Suma'ata itu kemudian ketiga kalinya aku datangi lagi. Wa Ternyata beliau sudah bangun. Fajalastu ilaih laku aku pun duduk di, di sampingnya. Fakal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma min abdin qala la ilaha illallah, thumma mata ala dhalika dakhala al-jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan La ilaha illallah. Kemudian ia mati di atas La ilaha illallah. Ia pasti akan masuk ke dalam surga. Kultu Abu Dhar berkata, Wa in zana wa in sarak. Walaupun dia berzina dan mencuri, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, wa in zana wa in sarak. Ya, walaupun dia berzina dan mencuri. Aku berkata, wa in zana wa in sarak Ya, walaupun dia berzina dan mencuri hai Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, walaupun dia berzina dan mencuri. Kemudian Abu Dhar mengulangi lagi. Ya, sampai empat kali. Maka Rasulullah menjawab, ala rogmi anfi Abi Dhar, walaupun Abu Dhar tidak suka. Ya. Subhanallah. Di sini Rasulullah mengatakan siapa saja dari hamba yang mati di atas la ilaha illallah dia tetap masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri itu menunjukkan bahwasannya ya akhi ya bahwa orang yang melakukan dosa besar ya di sini disebutkan zina dan mencuri maka ia tidak dikatakan kafir murtad dari agama Islam namun juga hadis ini bukan hujah buat orang yang suka berzina atau mencuri dengan mengatakan ah gampang yang penting kan saya syahadat la ilaha illallah ya saya berzina mau mencuri terserah nanti kalau saya masuk neraka juga nanti bakalan diangkat sama Allah masya Allah apa dia tidak takut ya karena hadis itu mengatakan kemudian dia mati di atas la ilaha illallah ya kalau dia kemudian berdalil dengan hadis tersebut akhirnya terus menerus dia berzina terus menerus dia mencuri ya apa dia tidak takut kalau ternyata dengan zina dia dan ngeyelnya dia di atas ya maksiat <clears throat> akhirnya Allah tutup dia dalam keadaan dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah bahkan ya dalam keadaan dia mungkin barangkali ya Allah subhanahu wa ta'ala seret ia kepada kekafiran dengan cara dengan apa akhirnya dia malah menganggap halal zina kalau dia sudah menganggap halal menganggap zina itu boleh-boleh saja kafir murtad dari agama Islam dengan ijma para ulama ya yeah. Ikhwatul Islam inilah dalil-dalil ahlu sunnati wal jamaah. Adapun orang-orang khawarij berdalil ya untuk mengkafirkan pelaku dosa besar di antara dalilnya yaitu hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min Tidaklah orang yang sedang ber, orang yang berzina ketika dia berzina disebut mukmin Tidaklah orang yang mencuri ketika ia mencuri disebut mukmin. Ya. <clears throat> Dan tidaklah orang yang minum arak ketika ia meminumnya dia dalam keadaan beriman. Kata orang orang Khawarij, kalau dia tidak dalam keadaan beriman tentu dikatakan dia kafir. Ya. Akan tetapi ahlu Sunnati wal Jamaah ya, tidak demikian memahami hadis ini. Sebab di antara keyakinan al-sunnah wal Jamaah bahwa sabda Rasulullah tidak mungkin saling bertabrakan. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tidak bertentangan dengan apa yang beliau ucapkan di ya apa, di sabda yang lainnya. Karena dalam hadis yang dalam Abu Dhar tadi disebutkan bahwa walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Rasulullah, ya. Namun dalam hadis ini ia mengatakan tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Maksudnya kata para ulama, sebagaimana ya dikatakan Imam Nawawi dalam syarah terhadap hadis tersebut. Hadal hadis mimma ikhtalafal ulama fi ma'nahu. Ya para ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis ini. Fal qaulus sahih alladhi qalahu al-muhaqqiqun dan pendapat yang sahih yang diucap yang di, yang dipegang oleh para muhakkik anna ma'nahu la yaf'alu hadhihi al-ma'asi wa huwa kamilul iman Ya, artinya dalam keadaan dia berbuat maksiat, ya imannya berkurang dan tidak sempurna. Ya, imannya berkurang tidak sempurna. Sehingga ya perkataan seperti ini tidak menunjukkan bahwa dia kafir. Tapi ya dikatakan dia mukmin ai ya <clears throat> naqisul iman, mukmin tapi kurang imannya dan fasik dengan perbuatan dosa besarnya itu. Dan inilah ya akhi madhab al-sunnati wal jamaah. Dan ini pula yang diyakini oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana al-Imam Syafi'i rahimahullah ya mempunyai keyakinan sama dengan keyakinan dan karena memang beliau pun termasuk ulama atau imam ahli sunnati wal jamaah beliau memandang bahwasannya pelaku dosa besar ya tidak dikatakan <coughs> kafir murtad dari agama Islam. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um ketika beliau berbicara tentang orang yang lari dari medan perang. Kata beliau man tawalla az zahfi la mutaharrifan la, la munharifan liqital la mutahayyizan ila fi'ah khiftu alaihi illa an an ya'fu Allah an yakuna qad ba'a bi sakhatin min Allah. Barang siapa yang berlari dari medan perang <clears throat> bukan karena mau bergabung dengan ya pasukan kaum muslimin yang lain, ya maka aku khawatir kecuali kalau Allah maafkan dia dia kembali kepada Allah dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata-kata illa an ya'fu Allah, kecuali kalau Allah maafkan dia. Artinya dia di bawah kehendak Allah. Ya kalau Allah mau, Allah akan adab dia. Kalau Allah mau, Allah akan maafkan dia. Dan ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Ya. ikhwat al Islam, Azni a'azzani Allah wa iyyakum. <coughs> Jadi kesimpulannya bahwasanya ilmu Syafi'i rahimahullah ia memandang bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak keluar dia dari Islam dengan dosanya. Ya. Tapi dia telah kehilangan kesempurnaan iman. Sehingga tidak boleh kita mutlakkan iman kepada dia dengan mengatakan mukminun kamil. Mukmin secara mutlak bahwa dia mukmin secara sempurna tidak. Tapi kita katakan mukminun bi imanihi, fasikun bi kabiratihi, bahwa ia mukmin dengan imannya dan fasik dengan dosa besarnya. Akal Islam ya termasuk dosa besar yang dibuah kesyirikan adalah berhukum dan hukum selain Allah. <clears throat> dan di zaman ini ya banyak orang yang sangat mudah mengkafirkan dalam masalah ini sehingga dia masuk kepada pendapat khawarij sehingga dia mengkafirkan orang yang berhukum dan hukum selain Allah ketahuilah bahwa berhukum dan hukum selain hukum Allah di bawah dosa syirik dengan kesepakatan para ulama para ahlu sunnati wal jamaah sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Abbas Al-Qurtubi di dalam kitab beliau yaitu Al-Mufhim Syarah Ya Sahih Muslim di mana beliau mengatakan ya bahwa berhukum dan hukum selain Allah ini ya duna syirki bil ittifaq masih di bawah kesyirikan dengan kesepakatan para ulama. Maka dari itulah orang yang berhukum dan hukum selain Allah sama keadaannya dengan orang yang berzina, dengan orang yang mencuri. Dia sudah melakukan dosa yang sangat yang besar yang menjadikan pelakunya fasik ia berhak mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan adab. Namun ya <clears throat> sama keadaannya dengan orang yang berbuat maksiat. Ia berbuat dosa besar. Kalaulah pelaku atau pencuri itu misalnya mempunyai keyakinan bahwasannya mencuri itu adalah halal, bahwa itu di, bahwa itu dihalalkan oleh Allah. Ya, bahkan ia ia sengaja mengatakan seperti itu dalam rangka menentang Al-Quran. Cuhudan wa inadan. Ia bersombong dia. Maka orang ini kafir, murtad dari agama Islam. Pencuri seperti ini jelas kafir. Sama halnya dengan orang yang berhukum dan hukum selain Allah. Ya, apabila pencuri itu mengatakan saya mencuri, saya yakin sini maksiat. Ya dan dia mengakui bahwa dirinya maksiat, bahwa itu adalah haram dan dia berhak mendapatkan yang kemurkaan Allah namun ia melakukan itu karena mengikuti hawa nafsunya maka para ulama bersepakat dan berijma bahwa pencuri seperti ini tidak dikafirkan maka demikian pula perkataan para ulama mengenai orang yang berhukum dan hukum selain Allah ya akhi siapa yang berhukum dan hukum selain hukum Allah dengan keyakinan bahwa ber, boleh berhukum dan hukum selain Allah halal ya sudah tegak hujah padanya dan tidak ada syubhat karena ya untuk mengkafirkan itu butuh penegakan hujah dan menghilangkan syubhatnya sebagai dikatakan oleh al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah maka ya akhi ya orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dalam keadaan dia meyakini bahwa undang-undang ini lebih baik atau setara dengan hukum Islam atau ya dia mengatakan boleh-boleh saja maka para ulama bersepakat bahwa dia kafir murtad dari agama Islam ya karena ia sudah menentang Allah dan Rasulnya dia juhud dia inat tapi kalau dia mengakui bahwa berhukum dan hukum selain hukum Allah adalah haram dan mengakui bahwa dirinya adalah orang fasik dan bahwasanya dirinya ini adalah <clears throat> ya berhak mendapatkan kemurkaan Allah. Namun ia mengikuti hawa nafsunya atau dia ketakutan. Maka orang seperti ini ya akhi, ia tidak dikafirkan dengan dengan kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Maka akal Islam a'azani Allah wa iyakum, Itulah madhab ahli sunnati wal jamaah. Dan inilah keyakinan al-imam syafi'i rahimahullah ya bahwa ya <clears throat> orang yang melakukan dosa besar dia tidak kafir murtad dari agama Islam masih dikatakan dia muslim dan namun dia adalah orang yang fasik yang telah kehilangan kesempurnaan iman. Allahu alam saya cukup ya pembahasan kita pada pagi hari ini dan insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya ya pada pertemuan yang akan datang. Nah. Nah demikian di Kota Islam sesi materi dari pembahasan kitab Manhaj Al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam hafizahullahu taala. Kota Islam, kita memasuki sesi tanya jawab untuk saat ini. Bagi Anda yang akan bertanya, kami persilahkan di layanan on air 8236543 atau yang di luar wilayah Jakarta bisa menambahkan kode wilayah 0218236543. Dan untuk pesan singkat di 70736543. Taip, kita angkat untuk yang pertama dari tiga penelpon pertama di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapa dan dengan dari mana Pak? Ya, saya Samsul dari Pondok Kelapa. Silakan Pak Samsul. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau tanya ini bagaimanakah hukum kalau orang bagaimana dengan orang yang berhukum dengan hukum demokrasi dan mengatakan bahwa dia seorang demok demokrat padahal kita tahu dia adalah seorang muslim. Okay. Itu itu itu aja cukup Ustaz. Nah, ya. Syukran jasa pengulang Waalaikumsalam warahmatullahi ya akhi. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah <clears throat> tidak boleh ya orang yang jatuh ke dalam kesalahan sebesar apapun kesalahan itu dari seorang muslim ya untuk dikafirkan kecuali setelah ditegakkan padanya hujah dan dihilangkan darinya syubhat maka ya untuk mengkafirkan seseorang atau individu harus terpenuhi padanya syarat-syarat takfir apa syarat takfir itu? Yang pertama, an yakuna ya balighan akilan yang melakukan kekafiran itu balik dan berakal. Yang kedua, ya an yakuna <clears throat> bikhtiyarihi. Dia melakukan perbuatan kekafiran itu dengan pilihan sendiri, bukan dengan paksaan. Yang ketiga, ya antakuma taquma alaihil hujjah yaitu sudah tegak padanya hujah. Kapan dikatakan tegak hujah? Yaitu apabila dia faham ya hujah yang disampaikan kepadanya. Ya. Kemudian yang ketiga, eh, yang keempat, Allah yakuna muta'awilan. Artinya dia melakukan perbuatan tersebut bukan karena adanya subhat. Ya, maka harus dihilangkan dulu subhatnya. Di zaman sekarang berapa banyak subhat begitu kuatnya. Ya kuat sekali subhat di zaman ini. Dalil yang menunjukkan kepada hal ini banyak. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Ya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya apa hendak melakukan sebuah uh, rencana besar mengadakan Fathu Makkah, mengirim pasukan 10.000 pasukan. Dan beliau ia merahasiakan hal ini jangan sampai terdengar oleh orang-orang Mekah. Maka kemudian ternyata Hatib bin Abi Balta'ah malah mengirim surat melalui seorang wanita untuk disampaikan kepada ke ya, handai tolan atau karib kerabat di yang ada di Mekah. Namun kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulnya ya, bahwa Hatib telah mengirimkan surat. Dikirimlah beberapa orang ya untuk mengejar wanita itu dan mengambil surat. Kemudian ya apa yang terjadi dipanggilnya Hatib bin Abi Balta'ah. Ia melihat Umar melihat itu Umar berkata ya Rasulullah inna hadza rajul qad khana Allah wa rasulah da'ni adrib unuqah Wahai Rasulullah orang ini sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya biarkan aku memenggal leher orang ini. Ya, orang ini sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka ya Rasulullah SAW bertanya kepada Hatib. Ya Hatib, ma hamalaka ala hada? Hai Hatib, ini ya apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Kata Hatib, wahai Rasulullah, aku ingin ya karib kerabat saya di sana selamat. Ya dan terlindung dari pasukan kaum muslimin. Lihat, ya Hatib di sini ingin supaya karib kerabatnya yang ada di Mekah itu selamat, padahal karib kerabatnya masih kafir. Ya sehingga di situ seakan-akan ada nilai loyalitas, pemberian loyalitas, ya. Maka apa kata Rasulullah? Bala, la taqulu lahu illa khaira. Ya, Ya, artinya Rasulullah menerima alasan hatib dan berkata kepada para sahabat, jangan mengatakan kepada hatib kecuali kebaikan. Namun apa kata Umar? Ya Rasulullah, innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Ta'ni adrib Allah, ya Rasulullah, tapi orang ini sudah mengkhianati Allah, Rasulullah dan kaum mukminin. Biar aku yang memenggal lehernya saja. Maka Rasulullah saw. Alaihi Wasallam ia bersabda, <clears throat> Alaysa huwa min ahlil badr. Hai Umar, bukankah dia termasuk per, ya, orang yang ikut perang badar? Ya, dari mana pengetahuanmu? Barangkali Allah mengetahui apa yang ada di hatinya. Dan Allah sudah berfirman kepada orang yang ikut perang badar, I'malu masyi'tun faqad ghafartu lakum. Silahkan kamu lakukan apa yang kamu ingin suka. Aku sudah mengampuni dosa kalian. Maka Umar pun ya mendengar itu menangis. Di sini ya, perbuatan Hatib dinyatakan oleh Umar ini mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan perkataan Umar tidak diingkari oleh Rasulullah. Karena itu memang ya, perbuatan mengkhianati Allah dan Rasulnya dan itu termasuk kufur akbar ya akhi. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan Hatib karena di sana ada masih ada syubhat. Ya masih ada syubhat. Di antara dalilnya juga pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengirim <clears throat> Abu Jaham ya untuk mengambil zakat ke Banu Juhainah. Kemudian ternyata apa yang terjadi ada pertengkaran rupanya Abu Jaham dengan seorang Banu Juhainah dipukulnya oleh Abu Jaham orang itu. Ya. Sampai kepalanya bocor. Rupanya mereka datang kepada Rasulullah ya riwayat apa hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya dan hadis ini sahih. Rupanya mereka datang kepada Rasulullah dan meminta kisah. Kisah wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bagaimana kalau kalian yang mendapatkan begini dan begini saja? Mereka tidak mau menerima. Akhirnya Rasulullah menambahkan lagi, bagaimana kalau aku tambahkan begini dan begini? Tetap mereka tidak mau terima. Maka Rasulullah berkata lagi, ya udah kalau begitu saya tambahkan lagi begini dan begini. Akhirnya mereka ridho. Apa kata Rasulullah bagaimana kalau besok aku nanti sore aku aku ber, berkhutbah di hadapan manusia untuk memberitahukan keriduan kalian? Kata mereka, "Ya, tidak apa-apa ya Rasulullah." Akhirnya sore itu Rasulullah SAW ya berkhutbah memberitahu dan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya mereka datang kepadaku meminta kisos dan aku tawarkan dia begini dan begini ya, sampai tiga kali baru mereka ridho. Apa benar kalian ridho?" Apa jawab mereka? Tidak. Masya Allah. Ya. Apa jawab mereka? Tidak. Ia ya, melihat itu kaum muhajirin geram dan ingin ia melakukan sesuatu terhadap mereka. Tapi Rasulullah menahan, jangan, jangan. Kemudian Rasulullah bersabda lagi kepada mereka. Ya, ya sudah kalau begitu saya tambahkan lagi. Apa kalian ridho? Ya sudah kami ridho. Dan saya akan sam ya, sampaikan kepada manusia bahwa kalian ridho? Ya. Akhirnya Rasulullah menyampaikan ya bahwa mereka ridho. Dan Rasulullah bertanya kepada mereka, kalian sudah ridho? Mereka katakan ridho. Ibnu Hazm berkata dalam kitab Al-Muhalla, ya ayat hadis ini menunjukkan dengan tegas bahwa orang yang masih bodoh, yaitu tidak dikafirkan. Sebab orang ini tegas sekali mendustakan Rasulullah. Dan itu dari dari dari dari, dari apa dari dari apa dari sisi kufurnya kufur takdzib dan itu jelas ya apa kufur akbar tapi ternyata Rasulullah tidak mengkafirkan mereka karena ya kebodohan mereka ke arah badawi apa kebadawian mereka nah disinilah ayol ikhwa alusunati wal jamaah ya begitu hati-hati untuk mengkafirkan orang sunnah wal jamaah berusaha untuk menegakkan hujah mendakwahi mereka dengan penuh kelemah lembutan menyampaikan kepada mereka penuh kasih sayang karena memang sunnah wal Jamaah sebagai disifati oleh Syekhul Islam mereka adalah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi orang yang paling tahu tentang kebenaran dan orang yang paling sayang kepada manusia ya bukankah lebih baik kalau kita sibukkan mendakwahi mereka ya agar mereka mau sadar kembali kepada Allah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang daripada kita sibukkan kita kafir-kafirkan mereka akhirnya mereka semakin jauh lari dari Islam mereka semakin lari dan jauh dari kebenaran itu sama saja ya akhi kita membantu setan untuk ya menjadikan mereka semakin lari ya dari kebenaran ini maka akal Islam ya Allah wa iyyakum Rasul kita yang mulia sudah mengingatkan bahwa masalah kafir mengkafirkan berat bukan masalah ringan ya beliau bersabda ya man qala li akhihi orang yang berkata idza qala li akhihi ya orang yang berkata kepada saudaranya hai kafir akan kembali kepada salah satunya kalau ternyata tidak sesuai dengan yang diucapkan maka akan kembali kepada yang mengucapkannya makanya para ulama sudah mewanti-wanti masalah kafir dan kafirkan ini bu masalah besar masalah berbahaya ya Al-Qurtubi berkata ya <clears throat> e, babut takfir babun khatir أقدم عليه الكثير فسقطوا وتمسك وتوقف فيه الفحول فسلموا ini masalah kafir mengkafirkan itu masalah yang sangat berbahaya ini berapa banyak orang yang berani mengkafirkan mereka jatuh dalam kesalahan dan berapa banyak ya para ulama besar yang berhati-hati mereka pun selamat ya Syekh Fauzan mengatakan bahwa hak kafir mengkafirkan bukan orang awam tapi hak mengkafir-kafir mengkafirkan itu adalah para ulama, para mahkamah syariah, para ulama yang kuat keilmuannya. Adapun ya kita-kita orang awam tidak berhak ya akhi, kecuali memang jelas orang-orang yang di luar Islam, ya Yahudi, Nasrani ya wajib wajib kita kafirkan. Nah, ini ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, jangan sampai kemudian kita seperti ada orang yang mengatakan, apa sih susahnya kita yang mengkafirkan? Mereka tuh kafir, fir, fir, fir, katanya. Subhanallah. Musibah, orang seperti ini terlihat dia tidak punya ilmu. Dan sedikit waraknya. Dan sedikit pengetahuan dia bagaimana bahaya masalah kafir mengkafirkan. Dan perkataan-perkataan para ulama tentang masalah ini. Allahul Musta'an, kita hanya mohon kepada Allah. Agar Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin memberikan hidayah dan petunjuk kepada para ya para apa pendiri petinggi negara ini supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib. Demikian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Abidin di Tanah Kusir. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bidin. Uh, ah, agak melenceng sedikit Ustaz. Iya. Yeah. Uh, cuma ini saya baru kali ini saya bertanya. Sebelumnya saya ingin sekali bertanya di radio maupun di di ya. media-media lain namun Pak. baru kali ini Ustaz. Iya, yeah, tentang tilawah Al-Qur'an Ustaz. Saya punya pengalaman Ustaz, maaf agak cerita sedikit Uh, dari tahun 92 saya membaca Al-Quran gitu ya. Pada awalnya saya berpikir kenapa saya selalu membaca terus tanpa <laughs> sekali memahami gitu ya maksud saya membaca terjemahnya gitu. Iya. Dari tahun 90 eh, tahun 2002 maksud saya saat mm -hmm. bukan 92 2002 saya mencoba membaca terjemah. Pada awalnya itu saya uh, eh, berlalu uh, begitu saja yeah. tidak iya. tidak masuk gitu. Tapi terus saya baca mm -hmm. sampai sekarang ini Ustaz. Mm -hmm. Sampai. Jadi subhanallah, demikian indahnya rupanya Ustaz. Iya. Timbul rasa cinta Ustaz. Mm, yeah. Iya. Jadi apa-apa yang dibaca seperti uh, di roja kadang sering kali kan tilawah Quran. Saya tuh mengikuti dengan dengan rasa indahnya karena saya tahu terjemahnya seperti apa, seperti apa. Gitu. Yeah. Jadi apa dan ini saya laksanakan di rumah saya. Awalnya di mes, di musola, terus ada mengatakan katanya sebaik-baiknya di rumah. Maka itu saya laksanakan di rumah gitu saja. Cuma saya cara pembacanya saat itu agak suara saya agak keraskan sedikit dengan yeah. maksud pertanyaannya apa? Uh, Quran terjemah. Uh, jadi Al-Quran saya baca dua kali dua kali. Jadi ayat Al-Quran saya baca itu terjemahnya dua kali yeah. dengan niatan saya supaya saya paling tidak ada uh, saya pahami gitu. Seandainya saya salah baca nanti yeah. Insya Allah dengan dua kali mungkin akan hilang yang salah-salah yeah. itu. Kemudian kemudian yang saya tanyakan uh, apakah dalam hal ini uh, saya yang saya lakukan itu uh, menurut ahlus sunnah wal jamaah itu termasuk uh, hal yang syar'i Gitu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ya mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada Bapak semangat terus untuk mempelajari dan memperdalam Al-Quran. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, khairukum wa anta'allama Al-Quran wa allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka Bapak, ya, semangat Bapak untuk ya mempelajari Al-Quran demikian pula Bapak Alhamdulillah sudah merasakan keindahan Al-Quran, maka ya harus dibarengi dengan yang lebih dari itu. Apa itu? Tentu ya sesuai dengan apa yang dibimbing oleh para ulama bahwa kita mempelajari Al-Quran jangan hanya sebatas ya mempelajari dari terjemahannya saja. Tapi coba kita lihat bagaimana penafsirannya. Ya, terkadang apabila kita membaca terjemahannya saja, akhirnya kita salah dalam menafsirkan, dalam memahami. Ya. Makanya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah berkata, ya mengenai menyebutkan tentang tata cara tafsir yang benar. Kata beliau, ya tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak ada, maka Al-Quran dengan sunnah. Atau Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Kalau tidak ada lagi, Al-Quran dengan penafsiran para tabi'in. Kita lihat. Ya. Nah, maka lebih bagus lagi kalau misalnya Bapak beli kitab-kitab tafsir. Yang lebih bagus lagi Bapak duduk di majelis ya seorang ahli ilmu atau seorang ustadz yang dia memang mumpuni dalam tafsir. Di situ Bapak bisa menggali ya lebih mendalam lagi tentang makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada waktu itu pemahaman kita pun semakin lurus, semakin dalam dan semakin kita merasakan keindahan Al-Qur'an di dalam hati kita. Ya semoga Allah merahmati ya Bapak dan terus menambah kecintaan Bapak terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya demi Allah, sangat sedikit terkadang orang yang merasakan keindahan hati, ya, keindahan Al-Qur'an di hatinya. Ya banyak orang terkadang dibacakan Al-Qur'an hatinya keras ya dia lebih suka untuk membaca dongeng-dongeng, dia lebih suka untuk membaca ya cerita-cerita fiksi ataupun ya hal-hal yang lainnya dan tidak mau mendengarkan cerita-cerita dan kisah-kisah Al-Qur'anul Karim. Saya sebut saya ya ingat sebuah kisah di zaman sahabat. Ya, adalah suatu ketika Salman Al-Farisi datang ke kota Kufah. Lalu orang-orang datang ya berduyun-duyun ketika mereka mendengar bahwa Salman Al-Farisi datang. Akhirnya ya waktu itu Salman Al-Farisi sedang ada di masjid. Rupanya orang-orang berduyun-duyun datang ke masjid sampai berkumpul seribu orang. Maka Salman, Salman Al-Farisi pun kemudian berdiri dan membacakan surat-surat Yusuf. Rupanya apa yang terjadi orang-orang bepergian satu persatu sampai ya tinggal seratus orang. Maka melihat itu Salman Al-Farisi marah dan berkata, az-zukhruf min al aradtum ya hatta idza thumma idza qara'tu surata Yusuf ya alaikum dhahabtum apakah kalian yang yang kalian sukai itu adalah perkataan-perkataan atau cerita-cerita yang diindah-indahkan dan ketika aku bacakan kepada kalian Al-Qur'an kalian malah pergi berpencar subhanallah ya maka cukup ya dan orang yang merasakan keindahan, kenikmatan ketika mempelajari Al-Qur'an itu sudah diberikan oleh Allah kenikmatan yang masya Allah, ya luar biasa. Maka kita mohon kepada Allah supaya kita semakin ditambah cahaya kita, ya kesungguhan kita untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi untuk selanjutnya kita angkat kembali dari Abu Fairuz di Semper Jakarta Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, silakan Nafi ini Ustaz e, di Indonesia ini banyak sekali ya kelompok kelompok yang terlalu mudah mengkafirkan. Iya. Kalau bisa dibahas secara khusus nih tentang kodiat takfir baina ahli sunnah wal firaqu dolal. Artinya biar biar jelas gitu kelompok-kelompok yang satu siapa. Gitu. Iya. Iya. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mungkin ya suatu ketika nanti kalau kita sudah sampai kepada pembahasannya kita akan bahas secara detail dan kita akan bawakan perkataan-perkataan para ulama dan kaidah-kaidah seputar kafir mengkafirkan agar lebih jelas bahwa sunnah wal jamaah bukanlah ya kelompok yang sangat mudah mengkafirkan. Ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok yang sangat hati-hati mengkafirkan. Ya, mereka adalah orang yang sangat sayang kepada manusia yang mereka inginkan adalah manusia supaya mendapatkan hidayah. Yang mereka inginkan adalah manusia supaya kembali kepada jalan kebenaran. Ya bukan kemudian malah membantu setan yang membuat mereka tuh semakin lari tunggang langgang dari kebenaran ini. Nah. Nah, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Untuk yang pertama dari Andri di Cikarang, Ustadz tadi menjelaskan bahwasanya Eh, berhukum kepada hukum selain Allah sama hukumnya dengan perbuatan maksiat yang lainnya seperti zina dan uh, perbuatan semisal. Lalu apakah hikmah disebutkannya secara khusus di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya berhukum kepada hukum selain Allah eh, faulaika humul kafirun. Demikian Ustaz. Iya. Hikmahnya adalah bahwa perbuatan tersebut sangat besar sekali. Artinya mudorotnya besar. Karena ya tidaklah kehancuran kehidupan hamba kecuali karena tidak dilaksanakannya ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang paling sesuai dengan manusia adalah hukum pembuat manusia. Allah Rabbul Alamin lebih tahu tentang hukum yang paling layak, paling cocok untuk manusia. Makanya kata Rasulullah bahwa penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa menegakkan hukum-hukum Allah itu adalah hay hayah. Ya. Kehidupan Allah berfirman walakum fil qisasi. Ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian wahai dalam kisos ya, wahai orang-orang yang punya pikiran itu adalah kehidupan buat kalian. Ditegaknya kisos, hukum had dan yang lainnya itu adalah kehidupan, jelas kehidupan ya orang yang misalnya berzina yang sudah menikah ditegakkan hukum rajam maka orang akan sangat takut dari perbuatan zina orang yang membunuh dengan dikisos dipenggal lagi orang pun akan berpikir lagi ya dua belas kali lipat untuk membunuh ketika orang mencuri dipotong tangannya ya orang akan berpikir lagi kalau di tangannya dipotong orang dia akan malu selama-lamanya orang akan melihat ini pencuri tadinya sehingga pada waktu itu ya negara yang menegakkan keamanan atau hukum Islam pasti adalah negara yang paling aman di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyendirikan dan ya mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Nah, ya. Namun kafir ke dalam ayat ini faulaika humul kafirun ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dalam riwayat Tawus dari Ibnu Abbas ya ai kata beliau laisal kufru alladhi kama yafhamun wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufrin bukanlah kufur di sini yang dimaksud oleh ya tidak seperti yang dimaksud oleh orang-orang Khawarij akan tetapi kata Ibnu Abbas kufur di sini maksudnya adalah kufur yang tidak melaku, mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam dia adalah kufur di bawah kekufuran kufurun duna kufurin. Ya. Artinya dia asalnya masuk dalam dalam kufrun asghar. Dan riwayat Tawus dari Ibnu Abbas ini berusaha didoifkan oleh orang-orang khawarij atau takfiri di zaman ini. Dengan mengatakan katanya riwayatannya apa lemah karena di situ di dalam sanatnya ada ya, ya seorang rawi yang bernama Hisham bin Hujair ya katanya dia rawi yang lemah didoifkan oleh Imam Ahmad bin Ibnu Ma'in padahal ya rawi ini juga ditikohkan atau dianggap tsiqah oleh ulama-ulama lain ya, seperti Ibnu seperti Imam Ahmad dalam satu riwayat juga mentikohkan Imam Abu Zur'ah juga menganggapnya dia saduk maka kemudian ya Al Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dalam dalam Taqribut Tahdzib sadukun lahu auham demikian pula Adz-Dzahabi ya berpendapat hampir sama dengan apa yang dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar dan kata-kata al-saduq lahu awham itu menunjukkan bahwa hadisnya hasan. Ya, dan ternyata dia tidak bersendirian. Di mana dia dimutabaah dari ya Hisham bin Hujair ketika merewetkan dari Taus dimutabaah oleh Abdullah bin Taus dari bapaknya Taus dari Ibnu Abbas dan Abdullah bin Taus ini thiqah. Ya, thiqatun tabtun dan ternyata Tawus dari Ibnu Abbas pun tidak bersendirian. Dimutabaah lagi oleh Ali bin Ya Abi Talha dari Ibnu Abbas. Dan periwetan Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas. Walaupun Ali bin Abi Talha tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Namun kata Ibnu Hajar. Ya sudah diketahui wasitohnya. Yaitu Mujahid bin Jabar dan Ikrimah yang kedua-duanya adalah siqah, Sehingga tidak bermudarat. Maka semakin bertambah ketik, ya, di atas kesahihan. Lebih-lebih lagi ini adalah yang merupakan penafsiran para ulama setelahnya. Semua bersepakat. Ya, sebagaimana telah saya jelaskan pula dalam kitab saya insyaallah akan terbit ya yang berjudul Keindahan Islam dan Perusaknya. Nah. nah. Tapi selanjutnya dari e, pertanyaan Umu Ibrahim di Bekasi Ustaz mengenai pembiasan e, penyebutan insyaallah ini bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang mengucapkan kata insya Allah kepada temannya, kemudian ditanggapi oleh temannya tersebut, jangan mengatakan insya Allahnya orang Indonesia, tapi katakanlah insya Allahnya orang Arab. Bagaimana hukumnya, Ustaz? <laughs> Iya, iya. Kata-kata insya Allah yang dimaksud di sini adalah insya Allah dari sisi amal bukan dari sisi akidah. Artinya kita katakan saya mukmin insya Allah artinya ya insya Allah saya tidak tahu masalahnya saya ini sudah mengamalkan seluruh ya perintah Allah atau belum dan sudah saya berhak mendapatkan hakikat iman atau belum itu tapi kalau dikatakan insya Allah di sini artinya saya ragu saya ragu saya beriman ya, terhadap keimanan kita kepada Allah jelas ini tidak diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama Adapun perkataan tadi ya insya Allahnya orang Indonesia ya memang itu sebetulnya bab lain ya Terkadang orang Indonesia insya Allah tandanya dia nggak datang gitu kan. Kalau orang Saudi atau orang Arab biasanya beda lagi. Kalau insya Allah dia mengucapkan insya Allah itu tandanya dia bakalan datang. Tapi kalau dia mereka tidak mengucapkan insya Allah tandanya nggak bakalan datang. Eh. Maka dari itu ya akhi yang harus difahami bahwa kata insya Allah itu termasuk ya eh, apa namanya janji ya yang harus ditepati. Nah. Tapi untuk selanjutnya dari pertanyaan Abu Asma di Ciangsana, Ustadz uh, sudah ma'ruf kita ketahui eh, imam-imam uh, seperti Imam Bukhari, Imam Muzani, Ibnu Mandah, Marwazi, Imam Ibnu Abdul Bar, Bahawi dan Ibnu Ya'la berpendapat bahwasanya iman dan Islam itu sama. Uh, yang jadi pertanyaan apakah hujah para imam ini karena sampai saat ini saya tidak mengetahui hujah mereka. Ya juga penjelasan mohon penjelasan mengenai pendapat Imam Az-Zuhri bahwasanya Islam adalah kalimat dan iman, sedangkan iman adalah amal pada kitab yang yeah. Iya. Pertama, akhi, <clears throat> Imam Bukhari berdalil dengan hadis Jibril tadi. Ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, iman, ihsan. Kemudian di akhirnya, nah ini pendalilan Imam Bukhari. Imam Bukhari di situ berdalil. Ketika Rasulullah bertanya kepada Umar, Tahukah engkau hai Umar siapa yang datang tadi itu? Kata Jabir, kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah apa? Innahu Jibril ja'a yu'allimukum dinakum. Dia itu tadi itu malaikat Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agamamu. Di sini kata Imam Bukhari, ya, bahwa <clears throat> eh, Allah dan apa Rasulullah menjadikan semuanya yaitu Islam, iman, ihsan sebagai agama satu. Ini menunjukkan kata Imam Bukhari bahwa Islam dan iman itu satu, tidak ada bedanya. Iya. Namun <clears throat> Al-Hafidh Ibnu Hajar tampaknya melihat pendalilan Imam Bukhari dalam Fathul Bari ini lemah. Ya sebab kata beliau kalau kita melihat dari teks hadis itu, Rasulullah membedakan antara Islam, iman, dan ihsan. Ya. Makanya sudah saya sebutkan bahwa e, perkataan yang raji adalah perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Karena di antara dalil yang mereka katakan bahwa Islam dan iman itu satu, itu hadis juga yang menunjukkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang tahukah kalian apa itu iman, dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam. Dan ini juga dalil yang dijadikan pegangan bahwa Islam dan iman itu satu. Mereka yang mengatakan beda itu berdasarkan dengan ayat. Ya qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Dia berkata orang Arab Badawi, kami beriman. Katakan, ya kamu belum beriman, tapi katakan kami Islam. Di sini Allah membedakan antara muslim dengan mukmin. Juga di antara dalil yang menunjukkan akan pembedaan Islam dan iman, hadis yang dikutip Bukhari juga bahwa Rasulullah SAW pernah membagi-bagi gonimah kepada suatu kaum. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas sedang duduk. Ternyata Rasulullah SAW meninggalkan seseorang tidak dikasih. Maka Sa'ad berkata, Ya Rasulullah, malaka an fulan? Fawallahi inni la, la arahu mu'mina. Hai hey Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan si fulan, tidak dikasih? Demi Allah aku melihat dia orang beriman, mukmin. Maka Rasulullah menjawab apa? Oh muslim atau dia muslim. Jadi ya, di sini Rasulullah membedakan antara mukmin dan muslim. Namun ya Syekhul Islam Taimiyah menjama antara dua pendapat tersebut. Dan ini pendapat jamak yang sangat bagus sekali. Adapun makna daripada perkataan Imam Az-Zuhri bahwa Islam adalah kalimat dan iman adalah amal. Karena ya orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dihukum dia muslim. Makanya disebut kalimat, yaitu kalimat syahadat, kalimat ya dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang munafik dihukumi muslim selama ya di, di dunia ini dihukumi muslim karena dia memperlihatkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya. Makanya Imam Zuhri mengatakan bahwa Seorang muslim itu disebut muslim sebatas mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah dikatakan Islam. Muslim. Makanya Imam Zuhri yang mengatakan Islam adalah kalimat. Sahih. Sebagainya juga ditunjukkan oleh ya hadis bahwa pernah Usama bin Zaid diutus oleh Rasulullah untuk memerangi ya kaum Juwaina. Kata Usama fasabbahnal al-adu, maka kami menyerang musuh di waktu pagi Fa'adraktu rajulan. Lalu aku berhasil mengejar seseorang. Tapi ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka aku tetap membunuh dia. Namun aku hatiku menjadi gelisah, kata Usama. Dan menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, Ya, aku tak tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apakah kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata, dia perhatikan kata-kata setelah dia mengucapkan la ilaha illallah atau apa-apa kata Usama tapi dia mengucapkannya hai Rasulullah kena takut dibunuh saja maka Rasulullah marah dan berkata afala syakokta bahkan apa kamu tidak belek sekali hatinya ya kenapa kamu tidak sekalian belek hatinya itu supaya kamu tahu apakah dia mengucapkannya apakah karena apakah dia mengucapkannya karena takut pedang atau tidak terus Rasulullah mengulangi sampai-sampai kata Usama aku berharap baru masuk Islam pada pada waktu itu ya nah jadi apa yang dikatakan Imam Az-Zuhri bahwa Islam adalah kalimat artinya kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah. Artinya setiap orang yang memperlihatkan syahadat lain dan berucap syahadat, ya kita hukum dia muslim. Iman itu amal. Itu adalah merupakan sesuatu yang melebihi dari Islam. Itu berupa amal, ya salat, zakat, semua adalah bagian-bagian dari iman. Itu yang merupakan adalah ya konsekuensi dari iman yang merupakan bahwa amal adalah bagian dari iman dan iman itu adalah ditunjukkan dan direalisasikan dengan amal juga. Nah, satu pertanyaan terakhir saja untuk kesempatan pagi hari ini dari pesan singkat kembali. Ustaz dulu uh, guru saya uh, pernah menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan rukun iman adalah uh, bukannya enam itu tetapi yang tiga yakni uh, lisan, hati dan amal Mohon penjelasannya Ustaz. Jelas ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. <clears throat> ya, Keyakinan dengan hati. Kemudian ya ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan itu adalah merupakan penafsiran ataupun iman menurut istilah para ulama. Di mana ya keyakinan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan itu adalah rukun yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba dalam keimanan. Ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu iman, maka Rasulullah menafsirkan tentang iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya. Ya. Artinya bahwa iman itu adalah sifatnya batin, artinya kita meyakini dengan hati ya bahwa keyakinan-keyakinan seperti ini adalah perkara yang sifatnya sangatlah sangat pokok sekali. Ya maka siapa yang tidak mengimani malaikat kafir. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhirat ya jelas dia pun kafir. Sehingga iman yang disebutkan oleh Rasulullah disebut oleh para ulama sebagai arkanul iman. Makanya ya para ulama dalam kitab-kitab mereka ketika menyebutkan apa itu rukun iman, rukun iman ada enam berdasarkan hadis, hadis Jibril tadi. Tapi ketika mereka membahas tentang apa itu definisi iman secara istilah, definisi imam secara istilah adalah ya keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ini sama sekali tidak ber, bertentangan, ya tidak bertentangan dengan hadis Jibril tadi. Karena semua agama ini masuk dalam iman. Ya semua agama itu adalah masuk dalam dalam iman perbuatan kita sholat, zakat, haji, semua masuk dalam iman. Namun di sana ada yang merupakan pokok iman, yang apabila hilang dia imannya akan hilang pula iman. Ya, seperti halnya apa? Keyakinan, meyakini Allah sebagai Rob, malaikatnya beriman kepada itu semua adalah pokok-pokok iman. Yang apabila kehilangan iman ini akan hilang imannya dan dia kafir murtad dari, dari agama Islam. Ada lagi yang merupakan wajibatul iman, wajib kewajiban-kewajiban iman. Nah, kewajiban ini yang akan menyebabkan iman itu hilang kesempurnaannya, tapi tidak hilang sama sekali. Ya, seperti orang yang misalnya, ya, dia berbuat maksiat atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Bukan karena dia juhud dan inat atau menganggap halal, tidak. Akan tetapi dia, dia meninggalkan itu karena mengikuti hawa nafsunya maka orang ini kita katakan ia ya fasik tapi tidak dikafirkan. Artinya kesempurnaan imannya hilang. Ada lagi yang merupakan mustahabbatul iman, iman imam yang sifatnya ya istihbab sunnah. Itu ya amalan-amalan yang sifatnya sunnah.